بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سورة والأديات مكية أو مدنية إحدى عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات أي الخيل تأتو في الغزو وتضبح ضبحا هو صوت أجوافها إذا عدت فالموريات أو الخيل توري النار قدحا بحوافرها إذا سارت في الأرض ذات الحجارة بالليل فالمغيرات صبحا أي الخير تهير على العدو وقت الصبح بإغارة أصحابها فأثرنا هيجنا به بمكان يضوهن أو بذلك الوقت نقع غبارا لشدة حركتهن فوسطنا به أي بالنقع جمعا من العدو أي سرنا وسطه وأضيف الفعل على الاسم لأنه في تأويل الفعل أي واللاتي أدونا فأورينا فأغرنا إن الإنسان الجافر لربه لجنود لغفور يجحد نعمته تعالى وإنه على ذلك أي جنوده لشهيد يشهد على نفسه بصنعه وإنه لحب الخير أي المال لا شديد لا أي لا لشديد الحب لا, لا شديد الحب له فيبخل فيبخل به أفلا يعلم إذا بؤثر أثير وأخرج ما في القبور من الموت أي بؤث من الموتى أي بؤث وهسل بين وأفرز ما في الصدور أي القلوب من الكفر والإيمان إن ربهم بهم يومئذ لا خبير لعليم فيجازيهم على كفرهم أعيد الضمير جمعا نظرا لمعنى الإنسان وهذه الجملة دلت على دلت على مفعول يعلم أي أنا نجازيه وقت ما ذكر وتعلق خبير بيومئذ وهو تعالى خبير دائما لأنه يوم المجازى بسم الله والحمد لله Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina ulana Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa wala Surah wal adiyat Makkiyah atau Madaniyah Ada khilaf Antara Para ulama 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim Wal adiyat Al khair ta'du Yaitu kuda yang lari kencang ada ya'du itu lari kencang. Kalau harwala yuharwilu lari tenang, jalan setengah lari itu namanya harwala yuharwilu. Ada ya'du lari kencang. Al-khail ta'du kuda yang lari kencang fil ghazwi di dalam peperangan wa tadbahu tadbahu itu uh, gereng gitu kalau bahasa sekarang mungkin ya jadi ada binatang yang keluar dari dadanya suara dalam keadaan tertentu dikatakan oleh Ibn Abbas laisa syai'un minad dawab yadhbah Ghair al-faras wal kalab wa tha'lab. Tidak ada binatang itu mengeluarkan suara dari dada dalam keadaan tertentu biasanya kalau takut atau kalau payah kecuali tiga kuda anjing thalab apa serigala ya serigala nah musang apa Ta'alab Ta'alab ya musang musang serigala musang itu dip deep itu serigala ya musang jadi bersuara dari dada tadi itu dalam keadaan tertentu nah ini e, kalau sudah lari kencang kuda itu biasanya mengeluarkan suara itu dari dadanya apa kalau bahasa Jawanya itu ngos-ngosan ya? Iya ngos-ngosan mungkin, apa paham dah. Dhabhan, eh? Kalau suara lain lah ya. Kalau suaranya kuda itu namanya sohil. Jadi suara dari dada ini. Suara dari dada. Hah? Eh? Ngos-ngosan mungkin ya. Hah? Eh? Allah alam. Bahasa Arab kata suara sendiri udah bahasanya. Sautu ajwafia suara dalam perutnya kuda tidak adat jika lari kencang. Muriat maka al Muriat asalnya warayari dia. Warayari itu keluar api gitu. Aura yuri mutaaddi berarti. Fal muriyat dan mengeluarkan api itu kuda. itu rinnar Eh? Memercikkan api. Gadhan. Turin nar gadhan ay tagdah. Gadhan ya sama memercikan api. Ya. bihawafiriha dengan kaki-kakinya kuda Ida syarat jika berangkat atau lari itu kuda fil arti di bumi dzatil hijarah yang memiliki batu-batuan billaili di malam hari jadi kalau masuk bumi masuk tanah gitu yang banyak batu-batuan, kakinya kuda itu ada apa namanya? besinya kan. Ada besinya, ada tapal kudanya gitu kan. Nah, itu kalau lari malam hari itu sampai memancarkan api kena batu tadi. Saking kerasnya antara batu dengan tapal kuda dari besi tadi itu. Fal mughirati dari agara yughiru igharatan menyerang. Menyerang. Fal mughirati maka kuda-kuda yang menyerang. Subhan ada di waktu subuh. Al khail tughiru Kuda tadi itu menyerang alal adui kepada musuh. Waktu subhi, waktu subuh. Biigarati dengan penyerangan ashabiha tentunya orang-orang yang berkuda, ashabil khail. Ya bukan kudanya yang menyerang, yang maksudnya orang yang naik tadi itu yang menyerang dengan mengendarai kuda maksudnya. Ini majaz. Ya. Fa'atharna fahayyajna maka menggerakkan itu kuda-kuda bihi domir boleh kembali apa diartikan bimakan adu di tempat bimakan adwihin di tempat larinya kuda au bidzalikal waqti atau di waktu itu di saat itu menggerakkan itu kuda-kuda nak'an gubaron debu-debu lisidati karena kerasnya harakatihinna gerakan daripada kuda-kuda itu sendiri fawasatna maka menengah itu kuda bihi dengan uh, bertaburnya debu tadi itu bi binag'i jam'an kelompok minal adwi daripada musuh aisirna menjadi itu kuda-kuda wasatahu ada di tengah-tengahnya ini gambaran bagaimana pasukan-pasukan kuda ketika mereka malam hari bergerak untuk menyerang. Kenapa milih malam hari mereka bergerak menyerang? Karena tidak terdeteksi oleh musuh saat itu. Malam hari. Kemudian mereka menyerangnya subuh hari. Kenapa? Karena musuh belum siap-siap di saat itu. Gerilya ini berarti berangkat mereka dengan kencangnya melalui padang pasir bahkan yang berbat, daerah yang berbatuan sampai memercikkan cahaya-cahaya kemudian mendekati daerah musuh gerakan daripada kuda yang hebat berpuluh-puluh mungkin beratus-ratus kuda dari itu menghamburkan debu moro-moro ada di tengah sudah Hah? daripada mereka musuh-musuh tadi itu dan bisa menguasai daerah. Di sini ada satu masalah di sini. Kalau kita lihat wal adiyati itu adalah isim ya. Wal adiyati dhabhan. Fal muriyati matuf muriat kepada al adiyati ya. Isim. Fal muriyati qadhan. Fal juga isim. Subhan. Fa'atharna ini fi'il. Fi'il yang diataf kepada isim. Fa'atharna bihi nak'an fawasatna bihi jam'ah. Juga fi'il diataf kepada eh, isim. Hah? Wa utifal fi'lu al isim diatafkan fi'il kepada isim di sini karena isim fi ta'wilil fi'il yang berarti fi fi'il. Kalau diartikan wallati wal adiyat demi yang al al adiyat demi yang adauna yang lari kencang gitu. Demi yang kuda-kuda yang lari kencang fa'auraina dan maka atau kemudian mengeluarkan percikan cahaya api Fa'agharna dan menyerang itu kuda-kuda fa'atharna Nabi nag'an. Jadi itu adalah isim dalam ta'wil fi fi'il. Innal insana Innal insan sesungguhnya manusia yang dimaksud sini manusia al kafir, orang kafir. Sesungguhnya orang kafir dari itu li rabbih lakanut terhadap Tuhannya. Orang yang kafir itu lakanut, lakafur, banyak kufur. Yajhadu ni'matahu yaitu mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia kafir itu terhadap Tuhannya banyak mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi mengartikan al kanud alladhi ya'kulu wahdah wa yamna'u rifdah. Kanut itu orang yang dikatakan kanut adalah makan sendiri meninggalkan temannya, egois. Yang penting ana. Enggak peduli yang lainnya, enggak usah dipikir dah yang lainnya. Ada kanut. Sifatnya orang kafir itu. Ada lagi wayadribu abdah, iya. Kanut yaitu alladhi yakulu wahda wa yamna'u rifda wa yadribu <clears throat> abdah. Makan sendiri mencegah yang lainnya dan mem memukuli hambanya. Dolim, medit, egois. Waqala dunun al-Masri al-halu wal kanut huwa alladhi ida masau syarru jazu' wa idza masau al-khairu manu' Ada lagi yang menyatakan yang dimaksud kanut adalah jika dia mendapatkan kejelekan jazur dia menjadi orang yang sering mengeluh memprotes dapat musibah wes kelas kenapa anak dok sih kok terus anak mendapat begini Hah? Kalau tapi kalau sudah idama masul khair, kalau dapat kebaikan tidak mau membagi kenikmatan, kalau derita membagi derita. Semua orang diajak untuk mikiri dia. Semua orang diajak untuk mikirkan di dia ya, ini tidak punya filosof, tidak punya pekerjaan anak ini. Anak ini itu, anak ini. Tapi kalau sudah dapat khair, dapat kenikmatan, dapat fulus atau apa, manu tidak mau beri yang lainnya. Tidak mau ngejak yang lainnya untuk bahagia. Ya, ini mati cerikit ini. Baik. Nah, itu dikatakan dalam hikam Ada lagi yang menyatakan yang dimaksud dengan kanut itu al-hasud orang yang hasud al hagud orang yang dengki Innal insana li rabbi lakanut. Orang kafir itu terhadap Tuhannya kanut. Selalu mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu dan sesungguhnya itu orang yang kafir ala dalik ala kanudi atas kekufurannya terhadap nikmat Allah la syahid menyaksikan yashhad ala nafsi dia menyaksikan atas perbuatannya atas dirinya eh dengan perbuatannya tadi itu artinya Orang yang kafir tadi itu bakal dia akan mengakui perbuatannya eh, yang tidak terpuji atas pengingkaran atau pengkufuran nikmat Allah tadi itu. Dia sendiri yang akan menyaksikan. Ya saya yang melakukan itu, saya yang melakukan itu. Ada yang mentafsiri innahu Domirnya itu kepada li rabbihi, eh, kepada rabbihi, Tuhannya. Wa innahu dan sesungguhnya itu Allah Tuhannya ala dalik atas perbuatannya itu si insan la syahid bakal akan menyaksikan atas perbuatan dari itu. Ziyadat wa'id ini. Jadi ada ada Dua tafsir ada sini domir tadi itu ada menyatakan kepada insan innahu ada menyatakan innahu kepada rabbihi. Wa innahu hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya orang yang kafir tadi itu hubbil khair untuk cinta al khair yang dimaksud ini al mal harta La syadid sangat cinta. la syadidul hub lil mal. Nemen cintai sama harta. Buktinya Pak, fayab khalubih, maka dia bakhil kikir terhadap hartanya. Ya Allah. Mau lepas, melepas harta seperti melepas ruh. Eman begitu setengah mati. Seakan-akan yang lainnya boleh berpisah tapi jangan hartaku yang berpisah daripada aku. Cinta harta, ini sifatnya orang kafir, bakhil. Karena itu dikatakan khaslatani la tastami'ani fi mu'min. Ada dua perangai yang tidak kumpul pada orang mukmin, bukan sifatnya orang mukmin itu. Al-bukhlu wasuul khuluk khuluq. Pertama kikir, yang kedua adalah budi pekerti yang jelek. Ria, hasud, buhud, semuanya itu su'ul khuluq. Artinya orang mukmin itu dermawan, dan orang mukmin tadi itu adalah punya akhlak yang baik. Hati dengan penyakit ini ya. Sampai dikatakan oleh Nabi al-jannatu darul askhia. Surga itu tempatnya orang-orang yang loman, yang bakhil bakhilun neraka nanti semuanya itu. Hmm? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Afala ya'lamu tidakkah mengetahui orang yang kafir itu? Idza bu'thira Idza uthira wa ukhrija jika dikeluarkan, jika dibangkitkan, dibangunkan. Ma fil kubur apa yang di dalam kuburan-kuburan? minal mauta daripada mayit-mayit aibu itu dibangkitkan apa enggak tahu kalau sudah dibangunkan lagi yang ada di kuburan mayit-mayitnya isinya wa husila dan diterangkan wa ufriza ditampakkan Maafis sudur apa yang dalam hati manusia Al-qulub minal kufri daripada kekufuran wal iman dan keimanan. Jika dibangkitkan lagi mayit-mayit dalam kuburnya dan nanti dibuka isi hati manusia yang kamu simpan daripada iman atau kufur, ini dari kiamat maksudnya. Inna rabbahum bihim yawma idillah khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka huh? Tuhan mereka Tuhan yang mereka al-insan bihim terhadap mereka itu al-insan yauma idil la khabir saat hari itu la khabir benar-benar maha memberi kabar la alim maha mengetahui fayujazihim maka membalas Tuhan mereka terhadap mereka ala kufrihim atas kekufuran mereka. Loh, apa enggak tahu orang yang kafir, yang kikir, yang cinta harta tadi itu yang egois, yang enggak peduli dengan derita orang, yang penting dia adalah menjadi orang berbahagia. Dia enggak tahu bakal akan terjadi pembangkitan mayit-mayit dalam kubur hidup lagi kemudian akan dibongkar semua isi hatinya semua orang akan menjadi saksi malaikat menjadi saksi apa yang terpendam dalam hatinya daripada kekufuran daripada iman juga Enggak tahu enggak takut mereka saat itu ah Allah akan maha mengetahui maksudnya akan membalas sesuai dengan apa yang mereka berbuat dan dalam hati mereka Ada satu lagi di sini inar insani rabbihi hi kembali kepada siapa? Al insan. Domir kepada insan. Nah itu. Tapi di sini inna rabbahum bihim. Tuhan mereka him kepada kepada siapa ini? Kepada al insan juga. Kenapa itu kok satu kok ini jamak? Hah? U'idat dhamir jam'an dikembalikan dhamir menjadi jama' nadharan li al insan nadharan li al insan karena insan itu bisa bermakna mufrad dan juga bermakna jam Jama' Wahadhi jumlah dan ini jumlah dallat ala maf'ul ya'lamu memberikan petunjuk menjadi maf'ulnya ya'lamu ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hasan sudur inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir itu jadi maf'ulnya ya'lamu ai anna sesungguhnya Allah kami Allah nujazihi membalas mereka waqtama dzukira waktu apa yang telah disebutkan tadi itu dari waktu ketika pembangkitan mayit-mayit dari kuburnya dan dijelaskan isi hati mereka. Khabir Allah Maha tahu di saat itu. Loh, memangnya Allah tahunya saat itu aja. Lah saat yang lainnya, hari-hari biasanya apakah Allah tidak mengetahui? Ta'ala khabir yauma idin wa huwa ta'ala khabir daiman padahal Allah mengetahui selalu di annahu yaumul mujazah karena hari itu adalah yaumul mujazah, hari pembalasan gitu. Wow di sini wal adiyat itu wau kosam. Ya. Itu wau kosam. Jadi termasuk ciri-ciri yang tidak terpuji daripada cirinya orang kafir bukan orang mukmin sifat kikir ya. Itu termasuk satu bentuk uh, pengkufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu mengingkari nikmat. Itu mengingkari nikmat. Nauzubillah min dzalika tadi karena itu harus dilawan penyakit kikir itu. Gimana cara melawannya? Ketika kamu eman, keluarkan. Paham ya? Ketika eman, eman, tono, keluarkan. Oh, jangan kamu tadi itu merasa rugi gitu loh, karena kamu sudah memberantas penyakit yang paling bahaya ini, al-bukhul ini. Nah, kalau sudah bukul kamu rawat, nanti mempunyai dua sifat lanjutan. Bukul itu kalau kamu rawat punya dua sifat lanjutan. Pertama, menuntut orang. Kedua, dolim kepada orang. Gimana menuntut orang? Menuntut orang untuk berbaik sama dia. Yang dicari gimana orang ini salah dan dia harus berbaik kepada dia. Yang kedua, nggak peduli kepada siapapun, hatta kepada orang tuanya sendiri dirampas hartanya. Dolim kepada siapapun. Karena itu mata kepada anak yatim. Yang penting dapat fulus dia. Yang penting jadi kaya dia dengan segala cara. Ini penyakit bahaya. Eh, penyakit nah, karena itu harus dilawan. Harus dilawan. Dan ciri-cirinya orang yang ada penyakit bakhil. Kebaikannya selalu diingat. ngasih orang sepuluh ribu sepuluh tahun seiling Zian pernah nak bantu ini sepuluh tahun yang lalu Asyura Alf masih ingat ya itu berarti belum belum jadi orang yang karagi karim itu orang yang loman itu gak ingat kebaikannya justru yang diingat adalah kekurangannya kesalahannya Hah? ada sifat dermawan, ada sifat menghambur-hamburkan duit, tabdir. Itu yang nggak benar tabdir. Bedanya apa? Kalau dermawan itu tepat pada sasarannya. Diberikan kepada fukara wal masakin. Itu loman itu. dibantukan kepada orang-orang yang memerlukan itu loman. Kalau pemborosan itu bukan pada tempatnya. Dibuat wahura. Dibuat lupa kepada Allah, hanya hiburan sesaat. Itu bukan loman itu. Itu namanya menghambur-hamburkan. Kalau tetap tepat sasaran itu loman. Nah, yang terpuji itu yang loman. Adapun yang tabdir innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Itu saudaranya setan. Jadi langsung dipersaudarakan sama Allah antara dia dengan setan. Biasanya dukungannya kepada yang negatif, yang maksiat, yang lupa kepada Allah, orang yang suka mengambur-ngamburkan duit itu. Kalau untuk orkes, tono duit. Kalau untuk poya-poya, mengeluarkan duit. Tapi kalau untuk bantuan anak yatim, wah beratnya setengah mati. Ikhwan syayatin, saudaranya setan dia. Mungkin bisa jadi ustadz syayatin itu nanti. Karena dia adalah yang mengadakan eh, kemaksiatan. acara ya, acara-acara yang melupakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Wallahu a'lam.